Kami persilakan saya kepada ustaz Abu Ferus untuk uh, melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Para hadirin hadirat ikhwan akhwat sekalian, antum telah mendengarkan banyak masya Allah nasihat-nasihat, petua-petua dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah, daripada amalan para sahabat-sahabat, maka anak, masya Allah, tidak lagi <clears throat> menambahkan kepada antum mungkin petua-petua daripada kitab Allah atau sunnah Rasulullah. Insya Allah anak akan bacakan pantun yang tadi sedang sedang saya buat. Pantun yang saya buat untuk kita hari ini supaya antum semuanya merasa fresh, santai. Ini materi yang ringan, ya. Yang mau senyum boleh senyum nanti. Yang penting jangan tertawa bergelak-gelak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun motivasi berinfak. Ini seharusnya Pak Sopian yang baca ini. Pak Sopian, Afwan, dikasih yang dahulu ya, antum. Yes, yes, tuh. Pantai Elo rupanya. Yang di atas, yang di atas ibu-ibu, ini pantun mantap loh ibu-ibu. Tes eh, satu. Ibu-ibu yang di atas, anak-anaknya, akhwat, santri-santri kita, ini pantun mantap loh. Gak dapat di mana-mana. Kita ulangi lagi. Pantai Nongsa elo rupanya. Airnya jernih, ria bergelombang. Harta banyak, tiadalah guna. Bila nak berinfak, hatimu pun bimbang. Gimana, Mumtaz? Lanjut. Pulau Batam, Tanah Melayu, Jembatan Barelang, tiada duanya. Emas kau timbun, tanda tertipu. Di dalam kubur, hanya kapan kau bawa. Lanjut. Turun lagi yang kedua. Pulau Batam tanah Melayu. Jembatan Malelang tiada duanya. Emas kau timbun tanda tertipu. Di dalam kubur hanya kapan kau bawa. Hang FM, nah ini Hang FM ini. <clears throat> Semua kita masukkan ini. Hang FM bukan hang tua, PPIT Imam Syafi'i tempat mengaji banting tulang bersusah payah. Harta kau tumpuk tak dibawa mati. Saya ulangi lagi. Hang FM bukan orang tua. PPIT Imam Syafi'i tempat mengaji. Banting tulang bersusah payah. Harta kau tumpuk tak dibawa mati. Fajar ilahi sekolah bertuah. Ini fajar ilahi lagi nih. Sekaligus iklan kayaknya nih. Fajar ilahi sekolah bertuah. sabiun ngajah makmur majelisnya. Berinfak harta kamu jadi berkah. Istana di surga jadi gantinya. Saya ulangi lagi. Fajar ilahi sekolah bertuah. sabiun najah makmur majelisnya Berinfak harta kan menjadi berkah. Istana di surga jadi gantinya. Lagi, lanjut. Lanjut. Ikhwan Singapura tak takut tumpur. Oh, ini ikhwan Singapura nih. Ikhwan Singapura tak takut tumpur. Tawati tumpur, Pak. Tawan tumati tumpur. Ini orang Singapura nggak tahu tumpur kacau nih. Nggak saya lanjutkan, saya rubah lagi nih. Tawar ditumpur, bangkrut. Ikhwan Singapura tak takut tumpur. Ikhwan Johor tak mau kalah. Ada Ikhwan Johor di sini? Insyaallah ada ya. Ulang, kita ulangi lagi. Ikhwan Singapura tak takut tumpur. Ikhwan Johor tak mau kalah. Kikir dan pelit segera kau kubur. Marilah raih ridhonya Allah. Lanjut. Lagi? Baik. Ikhwan di Batam, meronglah mantap. Oh, ini mana ikhwan di Batam ini? Keesan gua. Ulangi lagi. Ikhwan di Batam, meronglah mantap. Akhwat-akhwatnya cinta suami. <laughs> Ulangi lagi. Ikhwan di Batam, meronglah mantap. Akhwat-akhwatnya cinta suami. <laughs> Asrama kita belumlah siap. Asrama kita belumlah siap. Mari bersama kita tanggulangi. <laughs> Para ikhwan dan akhwat sekalian, di ungkapan saya ini karena saya memang sengaja nggak memperbanyak-banyak, antum telah banyak mendapatkan berbagai macam petua. Satu ayat saja. Boleh saya bacakan satu ayat? Boleh? Satu ayat enggak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Allah Subhanahu wa taala berfirman, syaitan itu ya'idukumul faqra, selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ini sekarang ini syaitan lagi kuat berperang nih. Wallahu jamin di rumah tadi ada yang mau infak emas, kata setan, janganlah emas. Yang lain aja, banyak uang 100 ribu itu, janganlah emas. Yang mau infak 100 ribu, jangan besar kali seratus ribu itu, 50 ribu cukup. Yang mau infak 50 jangan 50 puluh, ribu itu cukup itu. Banyak yang berinfak itu, banyak yang kaya-kaya. Kau kan miskin, jangan berinfak. Itu banyak yang kaya. Yang mau infak 20 ribu, janganlah 20 10 sepuluh ribu ajalah. Begitulah seterusnya. Hari ini, saat ini, semua kita anak dan antum, semua kita diuji. Kira-kira masuk nggak tangan ke kantong ini? Kata Allah, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu memberikan kepada kalian yakni ancaman-ancaman kefakiran. Wallahu ya'idukum wa ya'murukum bil fahsya. Dan dia memerintahkan kalian untuk berbuat segala macam bentuk perbuatan-perbuatan fahsya, kemungkaran, kekejian. Wallahu ya'idukum maghfiratan min wa Sementara Allah pastilah akan menjanjikan untuk kalian ampunannya, maghfiratan min wa dan karunia-Nya. Ampunan di akhirat, karunia-Nya yang melimpah ruah di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Jemaah sekalian, ada dua janji yang mana kita ikuti janji Allah atau janji syaitan. Ya, ada dua di sini yang senantiasa menarik kita. Dua kubu. Asyaitan, ya itu kumul fakrah. Kata syaitan, Allah kemarin baru berinfak. Baru untuk asrama, baru untuk radio, baru untuk ini. Sekarang pun kau berinfak. Banyak cara setan mengecilkan kita. Allah kata belum lagi beli baju, ya, belum lagi kirim ke kampung, belum lagi, belum lagi Ya sebagaimana ungkapan si botak yang jadi kaya raya dan ungkapan si belang yang jadi kaya raya al-huququ katsira. Ketika datang malaikat mengujinya, ya kata malaikat dalam bentuk orang yang terputus bekal, bantulah saya, berikanlah satu ekor untamu ini, semoga saya bisa sampai ke tujuan saya. Kata dia, al-huququ katsira. Banyak sekali hak-hak yang saya keluarkan hari ini. Ya, seperti itulah sekarang kita diuji Allah. Belum lagi untuk ini, belum lagi untuk ini, belum lagi, belum lagi. Akhirnya kita pun pelit. Subhanallah. Ini janji syaitan. Janji Allah mafura. keampunan. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang banyak. Setiap hari kita berbimbang dosa mata yang bermaksiat, tangan kita yang bermaksiat, hati yang bermaksiat, kaki yang bermaksiat, harta kita sebagiannya subuhat, boleh jadi sebagiannya dapatkan dengan jalan haram maka wallahi Allah janjikan kepada kita maghfiratan, keampunan dengan berinfak di antaranya, wa dan karuniaNya Dan sungguh luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang masa tidak pernah kita mendengar ada orang jatuh miskin gara-gara rajin berinfak. Yang kita ketahui, semakin banyak dia berinfak, semakin Allah berikan kepadanya rahmat dan kemudahan. Subhanallah. Semakin Allah tambahkan baginya kekayaannya, kekayaan hatinya dan kekayaan apa yang di tangannya. Khotib rahimahumullah tidak untuk memperpanjang majelis karena pantun tadi telah mewakili apa-apa yang ingin saya sampaikan. Sekaranglah waktunya. Mari kita tunjukkan bersama-sama mana yang mau kita turuti. Janji siapakah yang kita lebih benarkan? Allahkah atau Ataukah syaitan? Dan jujur kita katakan sungguh. Wallahi sungguh sekali. Perkataan Syekh sangat mengena jalan kita. Yang punya dua rumah. Yang satu itu tidak memanfaatkan lepaskan rumahnya. Yang punya dua mobil, yang satu nggak dimanfaatkan, lepaskan mobilnya. Subhanallah. Allah Akbar. Dan ini mengenal sekali. Dan inilah waktunya tuhan kita buktikan. Ya, apalagi yang punya rumah 20 pintu, yang punya rumah 30 pintu, dan segala macam bentuk kekayaan-kekayaannya. Subhanallah, sesungguhnya apa yang kita infakkan itulah khawatir rahimakumullah yang menjadi harta kita yang abadi yang akan ditunggu kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini kita tahan, yang hari ini kita simpan, inilah yang akan menjadi harta warisan yang akan kita wariskan kepada keluarga dan anak istri kita. Yang boleh jadi mereka gunakan untuk kebaikan dan boleh jadi mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan kemaksiatan. Subhanallah. Maka orang yang pintar kata Rasulullah adalah Orang yang ingin supaya hartanya dapat dia nikmati, bukan harta yang akan pindah tangan kepada ahli warisnya. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.